Orang yang taubat akan terbuka rezekinya. Allah berfirman dalam surah Nuh, bagi orang yang belum punya anak, di sini yang hadir sudah lama nikah nggak punya anak, bagi orang yang sudah lama kerja nggak kaya kaya, bagi orang yang sudah lama berobat tidak pernah sembuh, dengar baik-baik. Allah berfirman dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, Allah kekalkan dalam Al-Qur'an, Fakultu stagfiru rabbakum innahu kana gaffara. Aku berkata kepada kaumku mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian sungguhnya dia maha menerima ampunan. Apa gunanya yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mengirimkan hujan yang lebat untuk kalian dari langit. Hujan kalau lebat, tanah jadi subur. Yang dimaksud dengan makna lain adalah Allah akan turunkan dari langit rezeki bertubi-tubi, non-stop terus datang terus tambah lagi wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara dia pasti dengan taubat kalian itu memperbanyak harta dan anak-anak kalian dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan mengadakan pula untuk kalian sungai-sungai. Pernah datang orang ke Hasan Basri, ulama tabi'in mengatakan tiga orang datang. Yang satu bilang, ah, Imam, hai kiai, saya sudah lama sekali menikah dengan istri saya ini tidak pernah punya anak sudah ikhtiar, sudah ke tabib, sudah ini, tapi belum datang juga anak saya. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak ya, terus astagfirullah, astagfirullah, non-stop. Jangan berhenti mengucapkan kalimat ini. Masuk orang yang kedua, atau orang itu yang pertama sudah pergi, orang kedua masuk. Orang kedua mengatakan, hai hey, imam, saya udah lama bekerja, banting tulang tidak pernah kaya seperti orang ini ditunjuk orang kaya di kampungnya kalau kita di Denpasar ini itu orang kaya di Denpasar saya belum bisa kaya seperti dia saya sudah ikhtiar sudah coba usaha ini tapi tidak bisa apa saran anda kata Hasan Basri perbanyak istighfar lalu kemudian masuk orang ketiga mengatakan hai imam saya sudah lama sakit dari di perut saya ada penyakit setiap saya kesakitan melingkar-lingkar kesakitan sudah berobat sana sini nggak pernah sembuh apa saran anda kata Hasan Basri perbanyak istighfar Pulanglah tiga orang itu. Istri Hasan Basri tanya, hai suamiku, tiga orang itu bertanya, mungkin yang satu butuh tabib, yang satu butuh obat, yang satu butuh modal. Kenapa anda cuma suruh istighfar? Kata Hasan Basri, tidakkah kau baca firman Allah tadi yang kita bacain? Surah Nuh ayat surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Nuh berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat, rezeki bertubi-tubi, dan memperbanyak harta, juga anak-anak kalian, dan melebatkan kebun-kebun kalian, juga memperbanyak sungai-sungai buat kalian. Ngalir sungai yang bisa dipakai. Jadi menentukan rezeki teman-teman. Orang yang taubat yang terakhir yang kedelapan yang dapat adalah jaminan Allah berikan kekuatan yang makna lain adalah tidak akan pernah sakit. Orang yang biasa taubat, nasuha, itu para ulama-ulama sampai akhir hidup. Belum pernah ada sejarah teman-teman sekalian orang-orang soleh mati kena penyakit kronis. Selalu matinya mereka dalam keadaan tenang, senyum, ada sakit-sakit-sakit ringan. Allah menjanjikan orang yang taubat dikasih kekuatan, kemenangan, kesembuhan dari penyakit, banyak orang tadinya penyakitnya banyak, begitu taubat nasuha, betul-betul beribadah sama Allah jadi sembuh semuanya. Allah berfirman dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untuk kalian dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan-kekuatan kalian, kesembuhan di atas kesembuhan-kesembuhan kalian dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa."